الله Kita lanjutkan kembali kajian kitab Mudzakkiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' yang ditulis oleh Fadilatul Syekh al doktor Rabi' bin Hadi Al-Mudkhali hafizahullah taala wa ra'a. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan hadis yang pertama yang menjelaskan tentang manhajud da'wati ilallah tahapan-tahapan dalam berdakwah mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bahwa tahapan yang paling penting yang harus dijalani oleh seorang dai dalam berdakwah adalah pertama kali dia mengajak umat manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada Islam dan iman sebelum mengajak kepada syariat-syariat yang lainnya. Apabila mereka menerima tauhid, membenarkan tauhid, menjalankan tauhid, mengamalkan tauhid, maka setelah itu diajarkan kepada mereka syariat-syariat Islam yang lainnya, seperti bagaimanakah sholat, tata caranya, waktu-waktunya, kemudian diajari tentang puasa, diajari tentang zakat, diajari tentang haji, dan demikian sempurnalah rukun-rukun Islam pada orang tersebut. Wahakada dan demikianlah yang harus diperhatikan oleh semua da'i pada setiap tempat yang dia berdakwah padanya. Dia harus peka dengan keadaan dan lingkungan sekitar. Apa yang dibutuhkan oleh umat manusia ketika itu, dia mengajarkannya, mengajak umat manusia dan menjelaskannya. Tapi Kemudian setelah itu penulis Hafizahullah membawakan hadis yang kedua menjelaskan tentang keutamaan akidah tauhid. Keutamaan akidah tauhid. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Berkata penulis rahimahullah Al-Hadithu Al-Thani Hadis yang kedua Fadlu Aqidati Tauhid Fadlu Aqidati At-Tauhid Keutamaan Aqidah Tauhid An Ubadah Ibn Samit radhiyallahu anhu Qala dari sahabat Ubadah bin Samit semoga Allah meridai beliau beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah utusan Allah وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه dan bersaksi bahwasanya Isa adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam bintu Imran. Waruhun minhu dan beliau adalah ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. wal jannata haqqun والنار حق dan juga bersaksi bahwa surga benar adanya neraka juga benar adanya adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Hadis ini ikhwanafidin azzakumullah menjelaskan kepada kita bahwasanya siapa saja yang beriman dan meyakini lima perkara. Yang pertama syahadatan. Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Yang kedua syahadat Muhammad Rasulullah. Yang kedua meyakini Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Yang keempat meyakini surga itu ada. Yang ke, yang kelima meyakini neraka itu ada. Maka barang siapa yang meyakini lima perkara ini, maka dia dijamin masuk ke dalam surga. Qala hafizahullah Al-Syekh Rabi' hafizahullah mulai menjelaskan rawil hadis rawi al-hadis sahabat yang meriwayatkan hadis ini siapakah beliau Ubadah ibnu Samit al-Ansari. Beliau adalah sahabat Ubadah bin As-Samit al-Ansari. Kana mimman syahida bay'atay al-aqabah al-ula wa thaniyah. Beliau termasuk di antara orang-orang yang ikut menyaksikan dua bayat. Bayat akobah pertama dan bayat akobah kedua. Bayat akobah pertama dan kedua ini, ikhana fidina azakumullah, itu dijadikan oleh para sahabat sebagai batu loncatan untuk memindah Rasul dari Mekah menuju ke Madinah. Jadi sebelum Rasul pindah ke Madinah, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang ada di Madinah mereka datang ke Mekah kemudian menawarkan kepada Rasul untuk tinggal di Madinah dan mereka menjamin keamanan Rasul mereka akan membela Rasul mereka akan berjuang untuk Rasul maka Rasul mengambil bayat dari mereka mengambil bayat dari mereka dua kali bayat akobah yang pertama dan bayat akobah. Yang kedua, setelah itu Rasul diputuskan berangkat ke Madinah. Yang kemudian setelah itu para sahabat pun hijrah satu persatu. Beliau Ubadah ibnu Samit di sini perawi hadis yang kita baca, beliau termasuk orang-orang yang ikut serta menghadiri dua akobah ini, dua bayat ini. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه سائر dan beliau hadir bersama dengan Rasul alaihi salatu wassalam dan beliau juga ikut dengan Rasul pada semua pertempuran-pertempuran beliau yakni beliau termasuk kibarus sahabah termasuk pembesar sahabat mengikuti bayat dua kali bukan hanya itu ikut berperang dengan Rasul dari mulai perang pertama yaitu perang Badar Kubra sampai akhir perang Rasul alaihi salatu wassalam kana mualliman lil Quran fil Madinah beliau termasuk guru yang mengajari Al-Quran di Madinah. Thumma Syam. Kemudian beliau juga mengajarkan Al-Quran di Syam. Tuhfiya fi Baitil Maqdis sanata 12 Hijriyah radhiyallahu anhu. Beliau meninggal di Baitul Maqdis pada tahun 12 Hijriah Semoga Allah meridai beliau. Ini sahabat yang mulia Ubadah ibnu Samit al Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian tafsirul mufradat al-lughawiyah beberapa kosakata kosakata bahasa Arab. yakni di sini penulis Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah hendak menjelaskan kepada kita beberapa kosakata Arab dalam hadis ini yang perlu dijelaskan. Yang pertama, syahida alla ilaha illallah. Kosakata yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Apa maknanya? Takallama biha bilisanihi yaitu dia mengucapkan dengan lesannya wa'taqada ma tadullu alaihi biqalbihi kemudian dia meyakini makna kalimat ini dalam hatinya wa amila bima taqtadihi bijawarihi dan yang ketiga dia mengamalkan konsekuensi kalimat ini dengan anggota badannya. Jadi yang pertama diucapkan, yang kedua diyakini, yang ketiga diamalkan. Itu makna syahadat la ilaha illallah. Jadi bukan semata-mata dia berucap tanpa amalan dan keyakinan. Tapi setelah dia berucap, dituntut untuk meyakini, dituntut untuk mengamalkannya. Kemudian kalimat yang kedua wahdahu. Kalimat wahdah. Apa artinya? Ai wahidan fardan. Yakni satu, tunggal, esa. Itu wahdah. Kalimat berikutnya, Isa. Siapa Isa itu? Huwa ibnu Maryam al-Azra. Isa di sini adalah Nabiullah putra Maryam al azra al azra yakni yang perawan. Semua orang ya, semua orang semua manusia itu nisbahnya kepada bapaknya. Bin fulan, putra fulan. Fulan di sini bapaknya. Kecuali dua orang kecuali dua orang. Yang pertama Nabi Isa dinisbahkan kepada ibunya karena beliau tidak memiliki bapak. Yang kedua Nabi Adam. Kenapa? Karena tidak punya bapak, tidak punya ibu. Jadi kalau ditanya Adam bin siapa? Tidak ada. Apa? Adam bin siapa? Tidak ada. Anak keturunannya yang baru bin Adam. Kemudian kalimat berikutnya. Kalimatuhu. Kalimatuhu. Kalimatnya. Apa maksudnya? Ai khalaqahu biqaulihi kun. Fakana Isa biqudratihi wa hikmatihi. Yakni Nabi Isa diciptakan dengan kalimat Allah kun yakni Allah menginginkan untuk menciptakan Nabi Isa. Maka Allah mengatakan kepada Maryam, "Kun," maka jadilah, yakni jadilah Nabi Isa ada di dalam rahim beliau. Maka Nabi Isa diciptakan dengan kudrahnya Allah, dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa summiya kalimah liwujudihi fi qawlihi ta'ala kun. Beliau disebut kalimat karena beliau muncul atau lahir dengan firman Allah kun. yakni menunjukkan Allah mampu untuk menciptakan segala sesuatu dengan sekejap. Ya, Nabi secara mungkin pandangan kita, secara kebiasaan yang ada, secara tabiat, yang namanya anak itu muncul dari dua pasang yang berbeda. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin untuk menunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa Allah mampu untuk memunculkan seorang anak tanpa adanya pasangan. Allah taala menciptakan Nabi Isa dalam rahim ibunya Maryam pintu Umran dengan firmannya kun jadilah. Maka jadi beliau pun ada dan lahir dan menjadi nabi. Kemudian ruhun minhu ruh darinya. Apa maksud ruh di sini? Ay Isa ruhun minal arwah allati khalaqaha Allah wa aujadaha. Yakni Nabi Isa adalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan dan yang Allah adakan. Ruh. Kita semua memiliki ruh. Orang-orang Yahudi berkata kepada bertanya kepada Rasul tentang roh. Maka Allah mengatakan yas'alunaka 'al ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum al ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang hakikat roh. Roh itu kayak apa? Maka katakan, jawab kepada mereka, qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusannya milik Allah. Gak ada yang tahu, Allah yang tahu. Itu perkara gaib wa ma utitum minal ilmi illa qalila dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Nabi Isa juga dikatakan sebagai kalimat karena beliau terwujud dengan adanya kalimat kun dari Allah dan beliau juga dikatakan roh karena beliau adalah salah satu roh yang Allah ciptakan. yakni beliau diwujudkan dalam rahim ibunya kemudian ditiupkan di situ roh sehingga beliau hidup. Kemudian al-jannatu wan naru haqqun. Surga dan neraka itu benar adanya. Apa maksudnya? Ai annahuma sabitatani haqiqatan la syakka fihima. Yakni keduanya itu ada secara hakiki dan tidak diragukan lagi. Dan surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa kosakata yang diambil dari hadis ini. Kemudian setelah itu penulis Habibullah menjelaskan tentang kandungan secara global dari hadis ini. Al-ma'na al-ijmali makna secara global. Yatadammanu hadzal hadis khamsata umurin. Hadis ini terkandung di dalamnya lima perkara. Man amana biha barang siapa yang mengimaninya wa amila bima tadullu alaihi dan mengamalkannya fil zahir wal batin pada zahirnya dia dan pada batinnya dia dakhalal jannah maka dia akan masuk ke dalam surga yakni kalau dia beriman dengan lima perkara ini yang akan beliau jelaskan nantinya dan yang telah kita baca pada hadis di atas barang siapa yang mengimaninya meyakininya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara zahir dan secara batin, maka dijamin masuk ke dalam surga. Dan ingat, masuk ke dalam surga ini itu bertingkat-tingkat. Kalau keimanannya kuat, amalannya kuat, keyakinannya bagus, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa diadab terlebih dahulu. Tapi kalau keyakinannya lemah, keimanan dia terhadap lima perkara ini lemah, tapi ada keyakinannya, masih yakin dia, masih beriman, cuma lemah keimanannya, maka mungkin di bawah kehendak Allah, mungkin saja dia dimasukkan ke dalam surga dan dosanya diampuni, atau mungkin dia terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka, diadab sesuai dengan dosanya, kemudian masuk ke dalam surga. Intinya, barang siapa yang dia dalam hatinya masih ada keyakinan dengan lima perkara ini, maka jaminannya surga walabut dan itu perkara yang harus imma dia masuk langsung tanpa diadab wa imma dia diadab dulu baru kemudian dia masuk ke dalam surga intinya ujung kehidupan dia adalah surga Awaluhah Perkara yang pertama yang harus diimani. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la lah. Perkara yang pertama adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ini perkara yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah. Yakni amana billahi an sidqin. Yakni dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur. Wa yaqinin dan penuh dengan keyakinan. Mu'tarifan bil wahdaniyah lillahi ta'ala. Dan dia meyakini akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tajarrada an ibadati ghairihi. Dan dia berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah. Wa amila bima tadullu alaihi syahadatu an la ilaha illallah dan dia mengamalkan konsekuensi syahadat ini minittiba'i awamirillah berupa melaksanakan perintah-perintah Allah wajtinabi nawahi dan meninggalkan larangan-larangannya qaulan wa amalan baik secara ucapan atau secara amalan ini yang pertama yang harus dia imani dan yang pertama ini merupakan kunci untuk membuka empat perkara setelah itu. Kalau dia beriman pada poin yang pertama ini, maka semuanya akan dijamin untuk diimani. Namun kalau dia perkara ini tidak beriman, tidak mau menerimanya, maka dia tidak akan dianggap meskipun dia mengimani yang setelahnya. Yaitu syahadat la ilaha illallah. Ingat bukan semata-mata ngomong la ilaha illallah. Kalau sekedar itu semua bisa. Tetapi yang dianggap adalah dia mengucapkan. Setelah itu diyakini. Keyakinannya tidak boleh ragu. Harus mantep semantep-mantepnya. Bahwa Allah adalah sesembahan yang hak. Dan dia mengosongkan hatinya dari ketergantungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ketiga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketika, ketika meminta, minta kepada Allah. Ketika sholat, sholat untuk Allah. Ketika ibadah, ibadah untuk Allah. Ketika beramal, beramal untuk Allah. Semuanya lillahi ta'ala. Tidak ada ketergantungan sedikit pun dengan manusia. Saniha. Perkara yang kedua. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yakni man i'taqada i'tiqadan jaziman, yakni barang siapa yang meyakini dengan keyakinan yang pasti la yaqbalu syak tidak ada keraguan sama sekali bi anna Muhammadan Rasulullah bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Arsalahu Allah ila taqalaini al-jinni wal insi yang Allah mengutus beliau untuk dua bangsa yaitu bangsa jin dan bangsa manusia birisalatin syamilatin kamilatin dengan membawa syariat yang mencakup yang sempurna wa annahu khatamun nabiyyin dan dia juga meyakini bahwa beliau adalah penutup para nabi wa risalatuhu khatimatur risalat dan dia meyakini bahwa risalah beliau adalah penutup semua risalah wa amana bi annahu abdun min ibadillah dan dia juga beriman bahwasanya Muhammad adalah salah satu hamba dari hamba-hamba Allah Allah bi haml risalatihi ilal alam yang Allah muliakan beliau dengan membawa wahyu darinya diberikan kepada segenap alam raya Fasadakahu fima akhbara maka dia membenarkan apa yang dikhabarkan oleh beliau wa ata'ahu fima amarabi. dan mentaati apa yang beliau perintahkan wa ta'ada amma naha anhu wajajar, dan dia menjauhi apa saja yang dilarang dan yang dihardik ada Rasul alaihi salatu wassalam. Ini baru dikatakan dia telah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Semua orang mengaku nabinya adalah Muhammad. Semua orang paham bahwasanya utusan Allah yang terakhir adalah Muhammad bin Abdullah. Semua orang tahu penutup para nabi adalah Muhammad ibnu Abdullah alaihi salatu wassalam. Tapi tidak semua yang meyakininya dengan sebenar-benarnya. Tidak semua mengamalkan perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak semua meninggalkan larangan-larangan Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak semua orang mau membenarkan apa yang beliau bawa berupa wahyu, Al-Quran, dan As-Sunnah. Maka apabila ada orang yang dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah yang kemudian dia yakini dengan hatinya, dia amalkan dengan amalannya, dia benarkan risalah yang beliau bawa, apa yang datang dalam Al-Qur'an diimani, dibenarkan, diyakini, diamalkan apa yang datang dari as-sunnah diimani, diamalkan, dibenarkan. Demikian pula dia mengimani dengan menjalankan perintah-perintah Rasul yang sunnah dikerjakan, ditegakkan, yang wajib dikerjakan. Dia juga meninggalkan perkara-perkara yang haram yang dilarang oleh Rasul, ditinggalkan oleh dia, maka dia telah bersaksi dan bersyahadat dengan syahadat yang benar. Namun sebaliknya, apabila dia hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah namun ternyata perintah rasul ditinggalkan larangan Rasul diterjang, sunnah Rasul diejek, tidak diimani. Maka ingat syahadatnya perlu ditinjau ulang. Syahadatnya perlu diperbaiki, keyakinannya perlu dikoreksi. Nah, ini dua perkara yang sangat berat dan dua perkara yang harus diyakini oleh setiap insan. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang dia meyakini dua kalimat syahadat ini dan mengamalkannya dengan penuh kejujuran, maka akan ringan bagi dia untuk melakukan semua yang disebutkan dan yang dibawakan dalam syariat Islam yang mulia ini. Salisuha yang ketiga. Al-i'tiqadu bi anna Isa alaihi salam abdun min ibadillahi. Perkara yang ketiga yang harus diimani adalah meyakini bahwa Isa alaihi salam adalah hamba dari hamba-hamba Allah wa rasulun min rusulih dan utusan Allah Subhanahu wa taala wa annahu laisa ibnu safahin dan beliau bukanlah anak hasil zina billah kama yaz'amul yahud sebagaimana yang disangka oleh orang-orang Yahudi walaysa huwallahu wala ibnullah wala salitu salasah dan beliau juga bukanlah Allah atau bukan pula putra Allah atau bukan pula satu dari tiga Tuhan Trinitas. Kama yaz'amun nasara sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Yakni kita dalam mensikapi Nabi Isa harus pertengahan Jangan seperti sikapnya orang Yahudi yang melecehkan beliau, menghinakan beliau, tidak menghormati beliau, bahkan menuduh beliau sebagai anak zina, bahkan mereka berusaha untuk membantai beliau. Dan juga jangan sampai kita bersikap seperti sikapnya orang-orang Nasoro yang terlalu berlebih-lebihan dalam menghormati beliau. Sampai pada tingkat menganggap beliau sebagai sesembahan selain Allah. Menuhankan beliau, menjadikan beliau sebagai Tuhan atau minimalnya anak Tuhan. Namun kita harus pertengahan dalam mensikapi beliau. Bagaimana itu? Bal huwa abdun min ibadillahi namun yang harus kita yakini adalah beliau adalah hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Arsalahu Allah ila Bani Israel yang Allah utus beliau mendakwai Bani Israel yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah menyeru mereka untuk kembali menyembah Allah semata ini prinsip yang benar, prinsip pertengahan yang diajarkan oleh seluruh syariat Nabi kita dan juga yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menghormati Nabi Isa. Kita hormati beliau karena beliau seorang nabi dan kita tidak menyembah beliau karena beliau hanyalah hamba biasa. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Beliau seorang hamba yang tidak pantas disembah dan beliau adalah seorang utusan yang tidak boleh didustakan. Abdun la seorang hamba yang tidak boleh disembah. Ini bantahan untuk mereka orang-orang Nasrani yang menyembah beliau. Warasulun dan beliau adalah utusan yang tidak boleh didustakan, dihormati, diimani salahnya bantahan kepada mereka orang-orang Yahudi yang menghinakan beliau alaihi salatu wassalam. Inilah prinsip yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan agama Nabi Isa yang dianut oleh orang-orang Nasrani yang mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, kalau mereka mau jujur dan mengembalikan Injil sebagaimana mestinya, mengimani Injil sebagaimana mestinya seperti, seperti dahulu diturunkan, mereka akan meyakini sebagaimana keyakinan yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika para sahabat ketiga itu terusir dari Mekah dan mereka terpaksa harus pergi hijrah ke Habasyah. Mereka berlindung di bawah pemerintahan seorang raja Nasrani, raja Habasyi, ya, raja Najasyi Habasyah. Beliau seorang Nasrani, tapi Nasrani agamanya masih agama yang murni, ya, masih agama yang benar, banyak benarnya. Ketika itu datang dua orang dari utusan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah untuk menghadap Raja Najasyi dengan tujuan untuk mengembalikan para sahabat yang ada di sana kembali ke tanah mereka yaitu Mekah. Dua orang ini membawa hadiah yang sangat banyak menyuap semua perdana menteri Najasyi. Mereka suruh ikut rencana yang hendak mereka rencanakan. Kemudian mereka mengadakan pertemuan dengan Raja Najasyi. Dan mereka pun mereka berdua ini memfitnah para sahabat bahwasanya mereka telah berkata dengan perkataan yang tidak pantas tentang Nabi Isa. Dilaporkan hal ini kepada Raja Najasyi, maka beliau memanggil semua para sahabat dan Ja'far ibn Abdul Talib dipanggil sebagai juru bicaranya. Maka beliau pun berbicara dan membacakan surat Maryam. Ya, membacakan surat Maryam. Maka Raja Najasyi karena fitrah yang ada pada diri beliau dan agama yang masih yang beliau anut, beliau menangis mendengarkan firman Allah dari surat Maryam dan beliau meyakini dan beliau mengatakan Nabi Isa tidaklah lebih kecuali seperti yang disebutkan dalam surat ini dan yang diajarkan oleh nabi kalian yakni menunjukkan kenapa jina azakumullah keyakinan yang dianut oleh orang-orang Nasrani yang mereka mengatasnamakan itulah agama Nabi Isa sungguh dusta ucapan mereka sungguh tidak benar tidak seperti itu ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam qala hafizahullah wa qad khalaqallahu Isa kalimatikun ad-dallati 'ala takwin dan juga kita beriman bahwa Allah menciptakan Nabi Isa dengan firman-Nya kun yang artinya adalah menciptakan atau jadilah. Wa annahu ruhun minal arwah allati khalaqahu Allah. Dan kita juga beriman bahwa Nabi Isa adalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah Ta'ala ciptakan yakni beliau seperti manusia yang lain ya hanya saja beliau diciptakan tanpa bapak dan beliau diciptakan dan diadakan dengan firman Allah kun maka beliau pun jadi dan langsung muncul dan ada di dalam rahim Maryam bintu Imran dan setelah itu Allah Ta'ala berikan kepada beliau ruh sebagaimana roh-roh yang lain sehingga beliau pun hidup. Inna masalah Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa di sisi Allah seperti Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah, kemudian Allah mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka Nabi Adam pun jadi dan hidup. Rabi'uha Perkara yang keempat yang harus diyakini. Annal jannata haqqun. Surga itu ada. Surga itu benar adanya. Ai wa'taqada annal jannah allati a'addaha Allah lit-ta'i'in min ibadihi sabitatun mawjudatun yakni meyakini bahwa surga yang Allah siapkan untuk hamba-hamba yang taat dari hamba-hambanya itu ada dan telah diciptakan. Wa haqiqatun la raiba fiha. Surga itu benar-benar ada, tidak diragukan lagi. Wa annahal maqarru al-akhiru al-khalidu lil mu'minina bih wal muttabi'ina lirusuli. Dan surga adalah tempat kembali terakhir. Tempat kembali yang kekal untuk orang-orang yang beriman dengan Allah dan yang mengikuti para utusan-utusan Allah alaihi wassalam. Ini perkara yang keempat yang harus diyakini setelah dia bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat anna Muhammad Rasulullah, meyakini keyakinannya tentang Nabi Isa, kemudian yang keempat dia yakin bahwasanya surga itu ada. Ya, percuma kalau dia meyakini Allah itu ada tapi dia tidak yakin surga itu ada. Nah, terus gimana? Mati, ya wis mati. Jadi tanah sudah, tidak ada kebangkitan. Kalaupun dibangkitkan, minimalnya dia memiliki keyakinan tanah suhiyah reinkarnasi, adanya rolling. Ya, sekarang di dunia ini saya hidup menjadi ustadz. Nanti habis itu mati, saya bangkit jadi tukang becak, misalnya. Ya, atau mungkin sekarang ada seorang nabi, kemudian dia mati, nanti besok dibangkitkan lagi jadi orang biasa. Wa ila akhirnya, akhirnya manusia itu akan kekal. Tidak ada, tidak ada ujungnya. Terus demikian, mati, lahir lagi, mati, lahir lagi, demikian. Tidak ada yang namanya surga. Kalau dia meyakini Allah itu ada, meyakini kebenaran risalah Rasul alaihi salatu wasallam, pasti dia akan yakin surga itu ada. Khamisuha yang kelima. Anan nara hakun. Neraka Allah itu benar adanya. Ay wa'taqada annan nar allati tawa'adallahu bihal kafirin wal munafiqin Hakikatun sabitatun. Yakni meyakini bahwasanya neraka yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir dan munafik itu benar adanya dan tetap ada. Surga sebagai balasan terbaik untuk orang-orang yang beriman itu ada. Demikian pula neraka sejelek-jelek balasan untuk mereka yang kufur juga ada. لا ريب في ثابتة لا ريب فيها أعدها الله لمن كفر به وجحده وعصاه Neraka itu benar-benar ada, tidak diragukan lagi yang Allah siapkan bagi mereka yang kufur, yang menentang dan tidak mau beriman. Surga dan neraka itu pasti adanya bukan semata-mata simbol kebaikan adalah surga, simbol kejelekan adalah neraka. Namun tidak ada wujudnya. Tidak seperti itu. Surga benar-benar ada di atas langit yang ketujuh. Aras, eh, atapnya adalah arus Allah subhanahu wa ta'ala. Neraka juga demikian ada. Di bawah bumi yang paling bawah. Lapisan bumi yang paling bawah. Lapisan yang paling bawah yakni yang ketujuh. Itu neraka. Semuanya itu ada. Dan wajib bagi kita untuk meyakininya. Hadhil umurul khamsah. Lima perkara ini. Man saddaqa wa amana biha. Barang siapa yang membenarkannya. Mengimaninya. Wa amila bima taqtadihi. Dan dia mengamalkan konsekuensinya. Sekarang kita lihat. Lima perkara ini. Yang pertama. Bersyahadat la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? beribadah atau menyerahkan semua ibadah murni karena Allah. Yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah. Apa kesukaannya? Yakni kita membenarkan risalah beliau, menjalankan perintah beliau, meninggalkan larangan beliau, dan kita mengikuti dan mencocoki sunnah beliau dalam beramal. Yang ketiga, Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Apa konsekuensinya? Kita hormati beliau. Kita bela beliau dan kita membantah orang-orang yang berkata dengan perkataan yang tidak layak tentang beliau. Yang keempat, surga itu ada. Apakah konsekuensinya? Kita beramal, amalan-amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Yang kelima, neraka itu ada. Apa konsekuensinya? Kita meninggalkan amalan-amalan yang membuat kita masuk ke dalam neraka. Barang siapa yang mengimani lima perkara ini, meyakininya, dan kemudian mengamalkan konsekuensinya, Kata beliau, adkhalahullahu jannah. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa in kana muqassiran, meskipun dia adalah orang yang sedikit amalannya, walahu dzunubun, banyak dosanya, wa dzalika bisababi tauhidihi wa ikhlasihil ibadah lillahi wahdah. Hal itu dikarenakan adanya tauhid yang benar, yang jujur yang ada dalam hatinya, keikhlasan dia dalam beribadah dan beramal untuk Allah semata. Intinya adalah tauhid. Intinya adalah tauhid. Kalau dia tauhidnya benar, kuat tauhidnya. Kalau seandainya dia terjatuh dalam dosa, nanti di akhirat itu masih di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak untuk diampuni, langsung diampuni, masuk ke dalam surga. Namun kalau Allah menginginkan dia untuk dibersihkan terlebih dahulu, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, dia ada sesuai dengan dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Intinya, semua orang yang meyakini akan tauhid itu masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Imam masuknya langsung masuk atau diadab terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Kullu ummati al jannah illa man aba. Semua umatku, langsung beliau menegaskan, semua umatku tanpa terkecuali kalau beriman ya. al jannah. Semuanya dijamin masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk. Maka para sahabat berkata, "Wa man ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, "Man apa ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia mentaatiku, maka dia dijamin masuk ke dalam surga dan berasap barang siapa yang tidak mau mentaatiku, maka dia enggan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian setelah itu penulis Habibullah membawakan faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis yang kedua ini.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 Fadhal barakallahu.